Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Imami rusuli Rabbil Alamin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Hadirin mustami'in rahimakumullah Alhamdulillah pada malam yang mulia ini Kita warga Bangil merasa bergembira dengan kedatangan para tetamu dari Kalimantan Semoga kedatangan mereka membawa berkah tersendiri bagi kita semua Bagi warga Bangil dan semoga Kebaikan haul daripada almarhum al Guru Banjar Guru Syarwani Abdan Benar-benar kita rasakan Barokahnya Sehingga kita Warga Bangil dan semua yang hadir Serta seluruh kaum muslimin Dicapaikan semua hajat-hajatnya Dikabulkan semua doa-doanya Diampunkan segala dosanya dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat amin amin ya rabbal alamin kita masih berbicara tentang mengenai keutamaan ilmu maka pada malam ini dengan tidak sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada kita bagaimana kemuliaan daripada seorang yang mempunyai ilmu. Kita lihat pada malam ini seakan-akan kota Bangil bukan kota Bangil. Tapi seakan-akan kota Banjar. Berubah rame di mana-mana kita melihat warga Banjar. Kenapa mereka jauh-jauh ke tempat ini? tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka yang punya ilmu. Untuk mendapatkan keberkahan dari mereka yang punya ilmu. Untuk mendapatkan eh, syafaat daripada mereka yang menyebarkan ilmu. Dan untuk mendapatkan rahmat dari Allah bertawassul dengan orang yang menyebarkan ilmu yaitu guru Syarwani Abdad oleh karenanya lihat bagaimana kemuliaan orang yang punya ilmu itu luar biasa. Pantas jika mereka para ulama orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar mulia di dunia mulia, di akhirat mulia. Sebetulnya kita semua datang untuk mendoakan beliau almarhum. Tapi saya katakan di sini bahwasanya mereka para aulia mereka para solihin sebetulnya tidak butuh kepada doa kita. Tanpa kita datang kemari pun, tanpa kita datang ke kota Bangil pun, mereka sudah mulia. Mereka sudah terampuni. Mereka sudah punya banyak kebaikan. Dan mereka sudah dekat kepada Allah bahkan tambah dekat lagi, tambah dekat lagi. Bayangkan oleh karenanya marilah buka mata kita biarkan mata kita memandang dengan pandangan kasat mata bukan dengan pandangan batiniah tidak tapi dengan pandangan kasat mata coba lihat bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang punya ilmu itu di dunia dimuliakan semacam ini bagaimana nanti di akhirat kita lihat makom-makom yang ada di Indonesia maupun di luar negeri sana Masya Allah ada kubah-kubahnya, ada yang seperti pengantin dihias. Bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Di Mesir, kuburannya Imam Syafi'i luar biasa. Seperti kamar pengantin. Di Suria ada Ibn Arabi. Kemudian di Irak ada Imam Syekh Abdul Ghajar jilani dan Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Jadi semuanya itu ada gubahnya. Bagus-bagus gubahnya, indah-indah. Mereka butuh itu? Mereka tidak butuh. Tapi kenapa diperindah seperti itu? Apa maksudnya? Supaya kita tahu kemuliaan bagi mereka. Supaya kita tahu bahwasanya mereka itulah tujuan dan simbol daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Memang ada di antara aulia itu yang tidak mau dikasih gubah itu tidak mau. Bahkan maunya itu tidak dikubur dengan pekuburan tersendiri dalam gubah atau di belakang masjid, tapi mereka lebih memilih dikubur di antara pekuburan kaum muslimin. Dan sebenarnya itu juga karena mereka punya tujuan Tujuannya apa? Untuk menjadi barokah bagi orang-orang ditanam di sekitarnya. Kita ingat bagaimana Imam Hasan Al Basri radhiyallahu anhu wa Beliau pernah suatu waktu berjalan melewati suatu peguburan. Kemudian beliau membacakan salawat tiga kali. Dihadiahkan kepada orang yang ada di kuburan itu. Subhanallah. Ada seorang solihin yang melihat pada malam itu sebelum Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri melewati, melewati saja, melewati pekuburan. Ini orang yang soleh. Itu diimpikan bahwasanya ahli kubur di tempat itu semuanya atau kebanyakannya di dalam azab Allah. Sehingga tatkala Imam Hasan Al-Basri melewati kuburan tersebut dan hanya membaca tiga salawat diberikan kepada mereka, subhanallah, mereka semua min ahli jannah. Berkatnya doanya orang soleh. Bagaimana kalau orang soleh itu dimakamkan di tempat itu? Beruntung kalau kita dikubur berdekatan dengan orang-orang yang soleh pasti berguna bagi kita semua. Sedangkan mereka-mereka yang ada di Kubah terkadang ada di antara mereka yang tidak kuat, tidak kuat berkumpul dengan mereka karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang berbunyi, kalau kalian mendengar apa yang aku dengar daripada teriakan, daripada rintihan mereka-mereka yang diazab oleh Allah di dalam kuburnya, maka niscaya kalian akan pingsan mendengarnya. Satu kali pendengar saja akan pingsan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak kuat. Sehingga mereka lebih memilih sendiri mereka merindukan kepada suara azan, diletakkannya mereka para aulia di depan masjid supaya selalu mendengarkan azan. Selalu mendapatkan doanya orang yang sholat. Tapi mereka yang kadang-kadang dikubur di antara pekuburan kaum muslimin justru di antara mereka adalah orang yang kuat mendengarkan bahkan menjadi sebab terampuninya semua dosa-dosa mereka. Di antara mereka yang tidak mau digubahi kita masih ingat kepada manakibnya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid amin ya rabbal alamin. Imam Nawawi yang pernah memegang kutbiyah rajanya para wali hanya tiga minggu lamanya. Beliau yang mengarang kitab Al-Minhaj Beliau yang menyarahkan ada syarah minhaj al-majmu' karangan beliau itu kalau dibagikan seumur hidupnya maka setiap hari akan menghasilkan tiga lembar. Coba lihat bagaimana orang yang benar-benar cerdas, orang cerdik yang hidupnya untuk akhirat. Seperti beliau, sampai sekarang kita sebutkan. Sampai sekarang selalu diziarahi, sampai sekarang selalu difatihai, sampai sekarang selalu ditarah ditarahumi oleh kaum muslimin. Kenapa demikian? Mereka mempunyai arti, mereka telah berbuat di dunia ini. Oleh karenanya Beliau termasuk yang tidak mau digubah. Bahkan dia berpesan, jangan digubah. Jangan dipakai gubah. Karena beliau ini seorang fagih, ahli fakih. Dan disebutkan dalam fikih kalau seumpama kita dikubur di pekuburan umum, maka hendaknya tidak boleh melebihi daripada kuburan yang lainnya. Kalau kuburan itu memang wakaf untuk umum. Sehingga beliau tidak mau. Dan karena ketawaduan beliau, padahal beliau berhak untuk mendapatkannya. Akhirnya karena kebesaran Imam Nawawi, siapa yang tidak tahu Imam Nawawi pada zamannya maupun setelah zaman beliau, akhirnya dibikinlah kubah. Tapi lihat, lagi-lagi keluar karomahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak mau dikubahi. Sehingga subhanallah tumbuh di pinggir makam sedina Imam Nawawi itu pohon. Tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar dan akarnya itu menjalar menjalar sampai merusak bangunan yang ada di sekitarnya. Setiap kali dibikin, dibangun gubah tersebut selalu roboh dengan sendirinya. Sehingga sampai sekarang tidak ada gubahnya, tapi ada pohon di atasnya yang menaungi beliau. Nah, ini karomahnya beliau. Dulu kan masih tidak ada lampu ya. Dulu beliau setiap hari menulis, mengajar, memberi nasihat sehingga karangnya beliau itu sangat banyak. Suatu waktu lampunya itu mati. Lampu bukan lampu listrik tapi lampu dulu yang pakai minyak itu mati habis minyaknya. Karomahnya Allah ditampakkan kepada Imam Nawawi. Bukan penanya yang hidup tapi tangannya yang bercahaya. Dengan cahaya yang ada di tangannya maka beliau tetap menulis sampai pagi. Itulah mereka para ulama, para aulia. Mempunyai karomah-karomah yang banyak Bagaimana tidak, tidak mereka dapatkan demikian? Karena mereka itulah orang yang sukses. Oleh karenanya mari buka kasat mata kita. Buka mata kita, lihat siapa yang orang sukses. Mereka orang yang sukses. Adakah di antara kita yang mendatangi sekian ribu banyaknya datang ke kota Bangil hanya untuk menghadiri haulnya seorang pejabat, seorang bupati, seorang camat dan sebagainya tidak. Oleh karenanya saya ingat teringat kepada perkataan Al Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid yang mengarang kitab Simtud Durar, beliau berkata kepada muridnya Abdurrahman bin Syekh Al-Kaf yang dikatakan yang dikatakan tajir dunia wal akhirah, pedagang dunia dan akhirat. Dia dijuluki dengan pedagang dunia dan akhirat. Kenapa? Semua yang didapatkannya dengan perdagangan diperuntukkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Habib Ali Habsyi mengatakan begini, Abdurrahman, untung kamu masih hidup Siapapun yang datang kepada kamu untuk meminta bantuan, maka bantulah dia. Selagi kamu hidup mereka akan datang kepadamu. Tapi nanti kalau kamu sudah meninggal, nggak ada yang mau datang kepada kamu. Mereka itu datang kepada Sayyidina Fagi Mugaddam. Mereka akan datang kepada Habib Haddad. Mereka akan datang kepada Syekh Umar Mohdor. Mereka akan datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Nggak ada yang mau datang kepada saudagar kaya. Saudagar kaya itu datangi tatkala dia masih hidup. Orang pejabat itu datangnya tatkala dia masih hidup. Setelah meninggal nggak ada yang datang. Nah, oleh karenanya ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua bahwasanya hidup kita sangatlah pendek. Hanya 60 sampai 70 tahun. Padahal di balik dunia ini adalah kehidupan yang selama-lamanya. Abadan, abidin, khuludan, khuludan la mauta fihi kata Nabi Alaihi Wasallam. Selama-lamanya kita akan berada di akhirat nanti. Beribu-ribu tahun kita akan melaku, akan melalui di akhirat nanti. Masalahnya adalah modal untuk kita hidup nanti di akhirat itu adalah di saat-saat kita hidup yang sangat sempit ini. Yang sangat pendek ini, akankah kita akan tukar kemuliaan di akhirat dengan kesenangan di dunia yang hanya sebentar? Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Oleh karenanya mari pada malam ini kita benar-benar ambil pelajaran yang besar. Lihat bagaimana kebesaran daripada seorang sosok guru Syarwani Abdan yang dulunya dipanggil biasa-biasa saja. Tapi lihat bagaimana Allah muliakannya setelah beliau meninggal dunia. Beliau orang besar. Beliau orang yang berakhlak yang mulia. Dan tidak ada orang yang besar kecuali berangkatnya dari ilmu. Tidak ada orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan kemuliaan yang tinggi kecuali berangkatnya dari ilmu. Oleh karenanya pantas jika imam kita, imam mazhab kita yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah wa askanana wa fasihal jinan beliau berkata alangkah ruginya bagi kaum muslimin punya anak lima punya anak tujuh semuanya diperintahkan diletakkan hanya untuk mencari dunia mencari dunia andai kata mereka meletakkan satu saja jangan dua jangan tiga jangan semuanya satu saja, biarkan di jalur ilmu. Biarkan dia mengikuti meneruskan tongkat estafet daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan terangkat. Keluarganya akan terangkat, namanya akan harum, di dunia akan harum apalagi di akhirat. Sekarang di dunia semacam ini mereka semua datang, mereka yang punya hajat datang, mereka yang mempunyai keinginan-keinginan di, di sisi Allah SWT mereka datang untuk bertawasul kepada mereka. Karena apa? Mereka tahu diri. Kita tahu diri. Siapa kita? Siapa kita? Sampai kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita itu seperti Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf sahib Melebar yang tinggal di Melebar sana. Beliau berkata, beliau tidak pernah mengangkat mengadahkan tangannya ke atas atau menengadahkan kepalanya ke atas langit itu tidak pernah. Kenapa? Malu dia. Malu karena saking dosa yang banyak dilakukan oleh Al Habib Ali ini. Perasaannya seperti itu kepada Allah taala sehingga untuk doa aja malu. Seharusnya kita seperti itu. Tapi paling tidak kita itu berdoa karena perintahnya Allah kan ud'uni astajib lakum. Karena Allah yang merintahkan sudah kita minta aja kepada Allah taala. Harus kebal muka kita sama Allah ya. Yang penting jangan sampai kita merasa bahwasanya doa-doa kita akan dikabulkan Allah taala karena kita adalah orang bersih. Jangan. Ingat bahwasanya tidak mungkin kita meraih kemuliaan sisi Allah kecuali dengan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia adalah at-tawadhu, rendah diri. Coba lihatkan bagaimana rendah dirinya para guru-guru kita, para orang-orang alim kita. Saya masih ingat guru Syarwani Abdani dekat sama ayahanda saya almarhum Habib Hasan Baharun. Beliau itu kalau datang padahal beliau lebih sepuh. Beliau adalah orang Bangil asli, sedangkan ayah saya pendatang. Tapi begitu menghormatnya. Beliau mengantar sendiri untuk memenuhi hajat Habib Hasan waktu di Bangil. Ini menunjukkan akan kemuliaan beliau. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang mempunyai etikat mempunyai keyakinan bahwasanya dirinya itu tidak lebih daripada mereka-mereka semua yang ada di depannya. Bahkan beliau ini merasa bahwasanya dirinya itu adalah orang yang paling rendah di muka bumi. Itu. Orang kalau punya ilmu tambah tinggi ilmunya tambah tawadu, tambah tinggi ilmunya tambah tawadu. Kita jadi ingat kepada ceritanya Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi. Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi ini seorang keramat, keramat Kuitang kalau kita ke Jakarta, setiap hari Minggu itu ada pengajian di pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 10. Itu yang hadir itu puluhan ribu orang di Jakarta. Itu sudah puluhan tahun dari zaman beliau sampai sekarang, sampai detik ini. Karena beliau yang mengadakan majlis itu dengan ikhlas, dengan dasar keikhlasan, maka jadilah seperti sekarang ini. Ini Habib Ali dan zaman Najib punya murid Muridnya ini namanya Haji Ismail. Dia juga sempat berguru di Saudi, Haji Ismail ini. Suatu waktu Habib Ali ini gak enak dengan karomahnya beliau beliau seorang yang kasyaf diberikan kemuliaan oleh Allah Taala dan mengetahui dengan pemberitahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan sendirinya semua aulia itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa dengan izin Allah Allah yang mengizinkan tapi mereka ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Taala mereka adalah kekasih-kekasih Allah sebagaimana sabda Nabi SAW lau la kalau mereka ini para aulia Allah itu meminta kepada Allah maka pasti akan diberikan semua permintaannya sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis kutsinya yang berbunyi la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'azani la u'izanna kalau mereka meminta kepadaku, maka niscaya semua permintaannya aku kabulkan kalau mereka meminta perlindungan kepadaku maka niscaya semua permintaan perlindungan kepadaku akan akan berikan kepada mereka. Berkatnya aulia. Ini Habib Ali mendapat seorang yang kasyaf. Beliau pergi, coba lihat ya, tawaduknya orang dulu, guru. Tapi lihat bagaimana guru ini dengan tawaduknya beliau berziarah menjenguk muridnya yang sedang sakit. Gurunya yang menjenguk muridnya sedang sakit. Datang kepada Haji Ismail. Habib Ali berkata begini, "Ya Haji Ismail, bagaimana kabarmu? Kok selama ini beberapa hari yang lalu ini selalu saya mendengar kamu merintih, menangis. Gol iya bib, antum tahu saja anak ini sakit. Anak ini sekarat sekarang ini. Bib saya minta satu permintaan bib. Saya kayaknya tidak panjang umur. Saya minta kepada antum bib satu permintaan. Apa? Tolong beri syafaat saya Bib tolong nanti ingat saya di akhirat Bib lihat jawabannya Habib ini lihat kalau Habib bukan cuma Habib tapi Habib punya ilmu kayak begini nih tawadu rendah diri rendah hati akhlaknya seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW satu jalan fi maslak wahid itulah Habib yang sesungguhnya apa katanya beliau jadi pantas kalau sekarang kita ini bertarahum kepadanya, mendoakannya, disebut di mana-mana. Kenapa? Tinggian ahlaknya luar biasa. Lihat jawabannya Habib Ali bin Abdul Rahman Harji ketika diminta oleh muridnya dengan doa keselamatan nanti di akhirat, apa jawaban beliau? Haji Ismail, gini saja. Kalau kamu selamat nanti tolong saya diajak dibawa juga. Jangan lupa saya. Dan nanti kalau saya ingat, saya selamat, saya akan ingat kepada Haji Ismail. Nggak merasa dirinya itu bakal masuk surga, nggak akan merasa. Coba orang sekarang, masya Allah, seakan-akan surga-surga itu sudah dikapling-kapling. Mau berapa surganya ente? Hah? Daftarkan saja tinggal berapa nanti beli sama anda. <laughs> ini orang sekarang. Oh, lihat Habib Al-Habsyi tawaduknya. Dan Habib Ali Habsyi mempunyai bekas yang sangat besar ketika beliau itu datang ke kota Pasuruan. Coba lihat bagaimana mereka orang dekat pada Allah Taala. Pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa sih wali Allah? Sekarang banyak yang mengaku wali. Siapa wali Allah yang sesungguhnya? Apakah ada tanda-tandanya? Apa kata Nabi SAW? Iza ru'u zikirallah. Iza ru'u zikirallah tatkala kita menatap kepada wajah yang mulia itu kita ingat kepada Allah. Tatkala kita melihat kepada wajahnya, kita ingat kepada Allah. Itu seorang wali Allah. Memang benar, la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang tahu ini orang wali atau bukan kecuali seorang wali juga. Tapi ada tanda-tanda kewalian itu. Setiap kali kita melihat wajahnya, kita ingat kepada Allah. Kita berharap kepada Allah kita ingat dosa kita. Itu artinya ingat pada Allah, kita ingat dosa kita, kita ingin bertobat, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu artinya idharu ru'u Allah. Ini berkatnya wilayah dan wilayah itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Jalannya itu ada. Apa jalannya? Ilmu, belajar. Barang siapa ingin mendapatkan suksesan dunia akhirat inilah jalannya, ilmu, belajar, hadir pengajian ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat ilmu jalannya tidak ada jalan lain oleh karenanya pantas jika Al Habib Ahmad bin Umar bin Smith beliau mengatakan la syai'a kal ilmi qattu tidak ada seperti ilmu tidak ada nggak ada duanya nggak ada bisa mengalahkan ilmu karena ilmu adalah suatu kaitan yang berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama buitu muallima aku diutus oleh Allah taala hanya untuk menjadi seorang pengajar menyampaikan oleh karenanya keilmuan ini tidak ada yang bisa mengalahkan. La syai'akal ilmu qattu. Siru ilaihi wahuttu. Jika kalian mampu, jika ya kalian bisa, maka hendaknya jalanlah kalian. Jalanlah kalian dalam jalan ini. Jangan keluar daripada jalan ini. Lalu apa katanya? Man yatlubul ilma yahdo birudbatin la tuhattu. Barang siapa yang mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan mendapatkan martabat, mendapatkan kedudukan la tuhatu tidak bisa disalib oleh orang lain. Nah, seperti sekarang ini. Ini orang beruntung. Kiai Syarwani, Habib Hasan Baharun, Syarifah Khadijah, semua ini Habib Hussein Asegaf, Abu Bakar bin Hussein Asegaf, Ustadz Nasihin Nur, tinggal enaknya sekarang. Itu orang sukses itu. Berapa banyak mereka itu telah mengeluarkan murid-muridnya, setiap muridnya mengajar, maka dia pasti akan mendapatkan pahalanya. Pahalanya bukan hanya satu pahala, tapi berlipat ganda dua kali lipatnya. Seperti kalau seumpama saya belajar kepada Abu ya, Ayah Anda sendiri, Habib Hasan. Sekarang beliau sedang berada di naungan rahmatnya Allah. Saya sedang mengajar tambah banyak orang yang mengajar, setiap ada orang yang mendengarkan pelajaran saya, kemudian dia mempraktekannya, maka saya mendapatkan 20 hasanat. Kalian yang mempraktekannya mendapatkan 10 hasanat. Abu Habib Hasan mendapatkan 40 hasanat. Gurunya Abu Hasan mendapatkan 80 hasanah. Guru-gurunya lagi dapat 160 hasanah. Guru-gurunya lagi mendapatkan 320 hasanah. Dan guru-gurunya lagi mendapatkan 640 hasanah. Bagaimana yang didapatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW? Bagaimana yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ini adalah MLM yang boleh dalam Islam gitu loh. Tambah banyak pengikutnya tambah beruntung yang di atas. Tapi yang ada sekarang yang sungguh-sungguh MLM itu nggak boleh. Tapi MLM yang boleh ini seperti ini nih. Beruntung mereka. Zahaba bi syarafid dunya wal akhirah. Zahaba bi fakhri dunya wal akhirah Fakat zahab bi karamati dunia wal akhirah. Beruntung mereka. Mereka telah mendapatkan kemuliaannya. Warisku yatika sahlan wa in amma fin nasi gahdu. Dan yang namanya rizki akan datang kepada kamu wahai orang yang mencari ilmu. Wahai orang yang menyebarkan ilmu. Walaupun pada saat itu yang namanya rizki sedang pacaklik. Tetap orang yang punya ilmu, orang yang menyebarkan ilmu. Justru mereka akan makmur dunianya. Bisa dilihat dengan kasat mata. Dan itu bukan hanya katanya Habib Ahmad bin, bin Umar bin Semeh, tidak. Tapi berdasarkan bersumber kepada hadis Nabi Muhammad Alaihi Wasallam yang berbunyi, Inna allaha takaffala li talibil ilm fi rizkihi. Sesungguhnya Allah menanggung, Allah menjamin rizki orang yang mencari ilmu. Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitab ini nantinya beliau mengomentari hadis tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya Allah sudah menjamin rezeki semua orang. Tapi maksud daripada hadis ini adalah jaminan Allah yang khusus melebihi jaminan yang lainnya dengan cara Allah lebih memudahkan mereka mendapatkan rezeki, lebih memberkahkan mereka mendapatkan rezeki. Itulah keberkahan daripada ilmu dan siapa yang berangkat mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan cara jalan ilmu. Oleh karenanya para hadirin, untuk kita masih dibuka mata kita bisa melihat, bisa mandang. Buat apa kita punya anak kalau nggak berguna untuk akhirat kita? Kalau saya punya anak lima laki-laki semua, tapi semuanya di pondok. Karena apa? Saya sudah tahu, saya merasakan nikmatnya ilmu sudah merasakan. Guru Syarwani Abdan anak-anaknya putra-putranya masya Allah semuanya ulama. Kenapa? Mereka merasakan sudah nikmat abah hidupnya nikmat dimuliakan orang di mana-mana hidupnya nikmat setelah meninggalnya lebih nikmat lagi Kemudian setelah kita melihat pengalaman yang luar biasa ini, kemudian kita akan meletakkan anak kita di jalur yang lainnya. Tapi memang begitu, bukan semua orang yang belajar ilmu itu pasti akan berhasil, belum tentu. Buktinya ulama kan tidak banyak, sedikit. Karena Pak, kalau kita belajar ilmu itu ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya itu adalah uang yang dimakan itu, uang yang digunakan untuk membayar pondok itu itu harus uang yang halal jangan uang hasil korupsi atau syubhat. Uang yang semacam itu tidak akan menjadikan anak tersebut anak yang soleh, ilmunya bermanfaat tidak akan bahkan. Kenapa? Nabi SAW sudah bersabda, "Man akalal halalah atau ajawarihu sya'at am abad, wa man akalal harama asad jawarihu sya'at am abad." Alimat aulam ta'lam. Ta Barang siapa yang makan haram, mau tidak mau, semua anggota badannya akan digunakan untuk haram. Matanya akan digunakan untuk melihat haram, tangannya akan menggapai sesuatu yang haram, kakinya akan melangkah kepada tujuan-tujuan yang haram. Mau nggak mau seperti itu. Mobilitasnya seperti itu sudah. Karena apa? Makanannya haram. Tapi sebaliknya, waman akalal halala. Barang siapa yang makan dengan makanan halal, atau ajawarihu maka semua anggota badannya akan digunakan untuk sebuah ketaatan. Matanya akan gampang untuk berbuat taat, tangannya akan gampang untuk berbuat taat, kakinya semua anggota badannya akan berbuat taat. Jadi orang yang punya ilmu harus dengan dasar makanan yang halal. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa beliau ketika akan berangkat belajar itu oleh ibunya dikeluarkan sebagian harta Ibunya yang solihah itu berkata begini, Nak, ini harta peninggalan ayahmu. Ini kami kamu gunakan untuk modal kamu belajar ilmu agama. Sudah dia belajar di Mekah tujuh tahun, di Madinah tujuh tahun, pergi ke Yaman. Umur lima belas tahun sudah jadi mufti. Umur 5 tahun sudah 15 tahun sudah jadi mufti. Umur 6 tahun sudah hafal Quran. Umur 10 tahun sudah hafal Muwatta. Itu Imam Syafi'i, imam kita. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu pulang dari mengajar, dari pulang dari belajar kemana-mana itu pulang ke rumah ibunya, bawa uang yang sangat banyak. Keberkahan ilmu, di mana mereka berada, maka dia akan hidup dalam keadaan makmur. Saya teringat kepada apa yang terjadi kepada anak-anaknya ayah saya. Ini sebuah pengalaman, ambillah pengalaman ini sebuah pelajaran. Ayah saya waktu meninggal dunia, ayah saya seorang dai. Seorang ustadz yang namanya ustadz dai itu kan biasanya banyak dapat hadiah, juga ada e, perdagangan dan sebagainya. Artinya uangnya banyak. Selain bukan uang yang di pondok saja, ada uang, punya. Saya punya abah. Waktu mau meninggal dunia, beliau berkata begini, Dikumpulkan anak-anaknya dan dia berkata begini. Semua harta yang saya punya saya wakafkan untuk pondok. Semua harta yang saya punya saya wakafkan untuk pondok. Sehingga yang saya punya hanya baju yang melekat ini. Sehingga kalau kita pergi ke pondok situ itu ada peninggalannya Abu ya dari mulai sarungnya, gamisnya, kaosnya, uang yang melekat yang ada di kantongnya pada saat meninggal dunia itu masih ada tersimpan. Kenapa kita tidak berani memakainya? Karena kita takut ini adalah wakaf. Cuma dibiarkan begitu saja supaya menjadi sebuah kenangan bagi kita lihat bagaimana seorang pejuang yang ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat seperti ini kehidupannya. Lalu beliau meneruskan perkataannya begini. Saya tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk anak-anak saya untuk kalian. Tapi saya tinggalkan ilmu untuk kalian. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian hidup, pasti akan dimuliakan orang dan pasti kalian akan makmur dengan dunia. Alhamdulillah. Anak-anaknya Walidi semua ada mobilnya, ada rumahnya, ada investasi di akhir di di apa dan lain sebagainya. Kenapa? Keberkahan ilmu. Orang semacam beliau ini tidak pernah takut apa yang akan terjadi kepada anaknya nanti. Tidak, tidak pernah takut. Justru yang ditakutkan itu bagaimana kalau seumpama mereka itu tidak sejalan dengan ayahnya. Begitu pula seperti mereka guru Syarwani dan sebagainya. Itu memikirkan anaknya, tapi tidak memikirkan kepada ke dunianya. Tidak sama sekali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan sama sekali. Urusan dunia sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Mereka itu adalah orang yang sangat tahu. Mereka itu adalah yang sangat faham mereka itu adalah orang-orang yang sangat yakin bahwasanya rezeki nggak bakal kemana-mana. Oleh karena mereka itu berani untuk mewakafkan semua hartanya. Saya sebagaimana mereka para sahabat Nabi. Kita masih ingat kepada manakibnya Sedina Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang mendapatkan julukan At-Toyar. Dikatakan At-Toyar. Toyar itu kalau sekarang artinya itu pilot. Toyar itu pilot. Sebelum ada pilot sungguhan sekarang ini sudah ada pilot sebelumnya. Langsung dengan perkataan daripada mulut yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ja'far At-Tayyar. Kenapa demikian? Karena kegigihan beliau dalam berjuang. Sehingga Ja'far ini adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Baik rupanya maupun akhlaknya. Dia disukai oleh semua teman. Tidak pernah tampak wajahnya kecuali tersenyum. Tidak berkata kecuali yang enak-enak. Luhur kata-katanya. Baik, enak didengar. Tidak pernah menyakitkan hati orang. Ini adalah Ja'far. Kelomanannya luar biasa. Oleh karenanya pantas jika beliau Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Inna ashbahakum bi khalqi wa khuluki Ja'far bin Abi Thalib. Sesungguhnya yang paling mirip denganku baik mirip fisiknya maupun akhlaknya itu adalah Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sehingga pada waktu Sayyidina Ja'far mendengar hadis ini maka beliau kegirangan loncat-loncat karena kegirangan mendengar hadis tersebut. Nah, disinilah makanya kalau ada sebagian toriko itu kalau lagi baca berzikir dia loncat-loncat. Nah, karena ikut Imam Ja'far bin Abi Thalib. apa? Begitu mendengar sesuatu yang menggembirakan dia meloncat loncat. Begitu pula tatkala kita bisa berzikir la ilaha illallah kita ucapkan ya Allah, harus kita senang. Bagaimana caranya? Di e, ekspresikan hal yang semacam itu dengan meloncat loncat dengan bergerak-gerak, dengan apa menggoyang-goyangkan kepala dan sebagainya. Jadi semua itu ada dasarnya. Makanya jangan keluar dari NU. Jangan keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi semua yang diatur oleh ahli sunnah wal jamaah oleh para wali songo orang tua orang tua kita itu benar. Ingat sekarang kita hidup di zaman fitnah, di zaman fitnah, di mana untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah susah. Kenapa? Gak ada ilmunya. Pada jauh daripada ulama. Oleh karena di sini kita katakan jangan jauh-jauh daripada tariqah ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang benar. Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang sahabatku berada dalamnya yang aku berada dalamnya itulah tarigo yang benar. Maka ikutlah kepada as-sawadul a'adham. Golongan yang paling banyak di dunia ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Semoga tetap berkesinambungan di dalam hati kita ahli sunnah wal jamaah ini sampai akhir umur kita. Nah, oleh karena lihat bagaimana Ja'far ya. Dari kelomanannya itu, kelomanannya sampai-sampai beliau itu kalau pergi ke rumahnya dia mencari makanan apa saja makanan dibawa ke ahli sufa. Siapa ahli sufa? Ahli sufa itu adalah sahabat Nabi yang jumlahnya fluktuatif, di mana kadang-kadang 200, kadang-kadang 100, kadang-kadang 150, kadang-kadang 50 orang, tergantung. Itu makannya mereka tergantung kepada makannya Nabi, tergantung kepada sodakonya para sahabat Nabi. Sayyidina Ja'far adalah orang yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW untuk bersedekah kepada mereka. Sampai terkadang itu kalau beliau itu pergi ke rumahnya mencari makanan untuk Ali Sufah, tidak dapatkan kecuali sisa-sisa saja. Itu sisa-sisa itu dibawa juga. Maaf saya tidak ada makanan cuma sisa-sisa ini. Kalau kalian mau silahkan. Diambil oleh mereka diambil. Sehingga mereka itu mengatakan begini setelah beliau meninggal dunia. Fagotna sodagot lama fagotna Ja'far bin Abi Thalib. Kami sudah tidak mendapatkan lagi sodakoh itu tatkala Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sudah meninggal dunia. Ini Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ah, beda pula seperti keponakannya yaitu Sayyidina Ali Ibn Husain Ibn Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abidin yang suatu waktu cucu Nabi, yang suatu waktu pernah Nabi SAW bersama Sayyidina Abi Hurairah Beliau sedang menggendong saya Husain di pangkuannya. Lalu beliau katakan begini, Abi Hurairah atau Ibn Mas'ud? Dia kata begini, nanti kalau anakku ini sudah besar, dia akan punya anak namanya Ali. Dia adalah Zainul Abidin. Paling beribadahnya mereka di muka bumi dia. Nanti Ali ini punya anak namanya Muhammad. Kalau kamu bertemu dengan dua orang itu sampaikan salamku kepada mereka. Jadi pantas dapat salamnya Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana ahlaknya Nabi. Lihat bagaimana ahlaknya Imam Ali ini, Zainal Abidin. Selama beliau hidup, itu ada sekitar 200 rumah tangga. 200 rumah tangga, ada yang mengatakan 100 rumah tangga, ada yang mengatakan 200 rumah tangga yang dibiayai oleh dia. Artinya apa? Dari A sampai Z dibiayai oleh Zainal Abidin. Dari A sampai Z dia yang nanggung. Artinya apa? Katanya disebutkan oleh ulama sebelum habis ini apa yang diberikannya itu maka diberikan lagi. Sampai ketika Sayyidina Ali yang Abidin meninggal dunia, tiba-tiba banyak orang minta-minta di Madinah. Sehingga ditanya, "Wahai orang minta-minta, kalian datang dari mana?" Kami tidak pernah melihat kalian minta-minta begitu. Begitu banyaknya kalian dari datang dari mana? Apa kata mereka? Kami asli Madinah. Kami penduduk Madinah. Tapi dulu ada satu orang yang selalu mengirimkan makanan buatku. Sekarang sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya kami terpaksa meminta-minta. <laughs> Sehingga mereka tahu bahwasanya Sina Ali Zahabidin yang memberikan itu. Kenapa? Karena ada dua tanda. Setelah meninggalnya beliau tidak ada lagi itu bingkisan-bingkisan. Yang kedua, di belakang punggungnya itu ada tanda hitam. Kenapa? Beliau selalu membawa sendiri itu makanan-makanan itu. Di depan rumah. Ketika tengah malam itu dikasih sendiri. Sehingga pernah suatu waktu pembantunya memberikan menyodorkan diri untuk menolongnya, membawanya. Apa kata dia? Wahai fulan, maukah kau membawa dosaku nanti di hari kiamat? biarkan aku sendiri yang menanggungnya. Aku juga menanggung dosaku. Akhirnya kita minta pada Allah Ta'ala. Semoga pada malam ini dan juga besok pada hari haul. Kita mendapatkan barokahnya Guru Syarwani Abdan. Kita mendapatkan kemuliaan yang diberikan kepada beliau oleh Allah Ta'ala. Dan semoga kita semua ditatap pada malam ini. Berkatnya mereka yang datang. Tamu-tetamu-tetamu kita yang datang di kota Bangil ini. Yang termasuk kekasih Allah. Semoga kita semua juga dibuka hati kita. Diberikan penerangan dengan penerangan hidayah daripada Allah SWT. Sehingga kita termasuk seseorang yang tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan perantara saja, hanya menyeberang saja, tapi kehidupan sesungguhnya nanti, nanti di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mengerti bahwasanya kemuliaan bukan di, di dunia ini, tapi kemuliaan nanti di akhirat. Ya Allah jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang sangat memahami bahwasanya kemuliaan siapa yang bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah jadikanlah kami termasuk yang bersanding Nabi Muhammad. Terjadikan kami termasuk yang berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Jadikanlah kami termasuk yang, di, yang dibawa oleh Nabi SAW langsung melewati sirat dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.